الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد قالوا من أسماء الله سبحانه الوارث الوارث Az-Zajjaji menyebutkan secara bahasa al-waris ismul fa'il isim fa'il dari warata Yarifu fahuwa waris disebutkan di dalam Al-Quran tapi dalam bentuk jamak. Jadi dalam doa Nabi Zakaria alaihi salam wa Zakaria da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul waritin. Nah, asalnya ini yang belajar saraf warasa yaurisu asal yarisu warasa yarisu asalnya kan ya warasa yaurisu wawnya digugurkan karena dia terletak antara iya dan huruf yang kasrah Sama seperti itu wazana. Wazana yauzinu. Jadi dibuang wawnya. Wazana yazinu. termasuk bab kata beliau mutmarid, intinya baku. Pada bentuk-bentuk pola seperti itu baku. secara bahasa secara bahasa artinya nanti juga dipakai dalam apa namanya istilah yakni al-baqi al-baqi disebutkan oleh Al-Khattabi Al-Waris artinya Al-Baqi ba'da fana'il khalq Al-Baqi apa artinya Al-Baqi? Baqa ya baqa yang baqa, yang abadi ba'da fana'il khalqi ba'da fana'il khalqi ba'da fana'il khalqi Qala rahimahullah disebutkan nama ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam doa Nabi Zakaria tadi. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Juga disebutkan dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. <clears throat> Inna nah, lanahnu nahyil mauta Inna lanahnu nuhyi wa numit Wa, na, wa nahnu warifun In, ayat ke-23 Kemudian surat tadi surat Al-Anbiya ayat 89 <clears throat> Kemudian dalam surat Al-Qasas surat Al-Qasas dalam ayat ke-58. <clears throat> nah, di dalam ayat tersebut disebutkan oleh Syekh Sa'di Wa anta khairul warithin ay khairul baqin Wa khairu man khalafani bi khairin. Sebaik-baik yang menggantikan aku dengan kebaikan. Di adapun dalam ayat surat Al-Hijr Allah menyebutkan wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun itu kata Syekh wa nahnul warithun ka qaulihi ta'ala sama seperti firman Allah dalam Surat Maryam ayat 40. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Artinya kata beliau rahimahullah walaysa dzalika bi'aziz wala mumtani'un 'ala Allah. Itu tidak sulit dan tidak berat bagi Allah. Bukan perkara yang mumtani' bisa terhalangi Allah tidak bisa dihalangi. Fa innahu ta'ala ya'lamul mustaqdimin minal khalqi wal mustakhirin minhum. <clears throat> Karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara makhluknya yang telah lalu dan siapa yang akan datang belakangan. Wa yu'allim ya, wa ya'lamu ma tanqusul ardu minhum dan Allah tahu apa yang dikurangi dimakan oleh tanah dari tubuh-tubuh mereka wa ma tafarraqa min ajzaihim dan juga Allah tahu bagian-bagian tubuh manusia, makhluknya yang tercerai-berai. Apa yang tersisa, apa yang habis. Itu diketahui oleh Allah. Dan sungguhnya tubuh kita itu semua tidak semuanya binasa dimakan oleh tanah. Ada aznab bagian ujung, bagian dari tubuh manusia itu yang paling kecil yang masih tersisa tidak dimakan habis oleh tanah. Dan dari situ nanti Allah akan mengembalikan manusia dengan menurunkan hujan, kemudian dari manusia itu bangkit keluar dari kuburnya. Adnab. Anak khawatir salah paham. Dulu anak pernah baca yang seperti itu di dari adnab tulang ekor yang paling ujung kecil. Itu yang tidak hancur. Jadi seluruh <clears throat> makhluk binasa rusak ada yang memang Allah kekalkan, ada yang memang Allah kekalkan di antara makhluk makhluknya itu surga, neraka, ars وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز Allah lah yang kekuasaannya tidak satupun yang membuatnya lemah membuatnya kalah waris yang disebutkan tadi al-baqi ba'da fana'il khalqi. Al-waris artinya baq al-baqi ba'da fana'il khalqi. Yang maha kekal setelah hancurnya seluruh binasanya seluruh makhluk setelah lenyapnya seluruh makhluk. Nah, tapi sebagian ulama memasukkan juga nama Al-Baqi dalam kumpulan Asma Al-Husna. Di samping Al-Waris ada juga yang memasukkan Al-Baqi. Mungkin antum melihat dalam kumpulan asma al Husna itu yang beredar itu salah satunya mungkin ada Al-Baqi. Al-Baqi. Dan itu diambil dari dari mungkin mereka apa dengan firman Allah ma indakum yanfad wa ma indallahi baq ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin ini surat An-Nahl kalau tidak keliru itu nah kan kemudian yang lain berpegang dengan eh, mengambil nama ini mengeluarkan nama ini dari fi'il dari fi'il Misalnya mungkin ngambil dari wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika. Nah, di sini yabqa fi'il. Jadi sulnya itu mereka nah, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ambil dari situ. Dan ini <clears throat> khilaf. Nanti <clears throat> yang saraha yang yang dalam bentuk itlaq tidak ada di dalam di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin ada di dalam beberapa ayat seperti mungkin dalam surat Taha perkataan apa namanya orang-orang yang tukang-tukang sihir Firaun yang beriman kepada Nabi Nabiullah Musa, wallahu khairun wa abqa. Ya. Nah. <clears throat> Baik itu disebutkan. Nah. nah bukan, bukan apa? Bukan Allah tapi di disebutkan wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Itu satu. Kemudian dalam ayat sebelumnya juga ayat 72, 73. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minasih wallahu khairun wa abqa. Ini juga dijadikan mereka dalil mengeluarkan al-baqi sebagai nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama-nama yang lainnya kan dalam bentuk itulah seperti innallaha samion basir. Kemudian Ghafur Rahim Aliul A'la Al-Muta'al Fakullu man siwahu zailun. Fakullu man siwahu zail. zail fanin fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram semua selain Allah itu fana zail pasti lenyap wa kullu man adahu fanin ini semua selain Allah itu fana wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hayyu alladhi la yamut al-baqi alladhi la yazul bedakan ya la yazul dengan la yazalu maknanya mirip Tapi kalau la yazul kita tidak bisa mengatakannya terus menerus, tapi la yazal bisa yang terus menerus maknanya. La yazul tidak akan hilang, tidak akan lenyap walaupun maknanya pengertiannya sampai lama nilai ya. Ilaihil wal muntaha. La yazul ini bisa juga diartikan tidak bergeser seperti hadis Rasulullah itu ya. La yazulu qadama abdin. Tidak berubah, tidak bergeser ilaihil marji'u wal muntaha kepada Allah lah tempat kembali dan akhir segala-galanya Maka firman Allah dalam ayat tadi, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun ay narithul arda wa man 'alaiha. Seperti dalam yang disebutkan oleh Syekh dalam surat Maryam itu ayat 40. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bahwa Allah Subhanahu wa taala numit mematikan semuanya. Allah yang mematikan semuanya sampai tidak ada satupun yang tersisa. Hatta maut malakul maut yang ditugaskan oleh Allah menggenggam mengambil nyawa manusia pun dimatikan oleh Allah. Di dalam firman Allah, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha" itu ada tanbih surat Maryam ayat 40 itu ada peringatan bagi orang-orang yang al-hadhud dunia bagi orang-orang yang dininabobokkan oleh dunia dilalaikan oleh dunia disibukkan dari tujuan dia diciptakan inna nahnu naritul arda wa man 'alaiha Apa peringatan disebutkan di situ? Anna dunia wa ma 'alaiha wa ma fiha hmm, bahwa dunia dan semua yang ada di dalamnya satadhhab an ahliha pasti akan pergi meninggalkan ahlinya orang-orang yang mengejarnya orang-orang yang menempatinya orang-orang yang sedang merasakannya menikmatinya Dunia akan pergi dari mereka. Wayadhabuna anha dan mereka pun akan meninggalkannya. Tidak sempat mencicipinya atau sama sekali apa sempat merasakannya tapi tidak semuanya. Ini keadaan ahlinya. Ima dunia meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan dunia. Wa sayarisullahul arda wa man 'alaiha. Dan Allah akan mewarisi bumi alam ini dan semua yang ada Wa ilaina yurja'un dan hanya kepada dan kepada kamilah mereka akan kembali. Allah mengembalikan mereka kepada Allah fayujazihim bima amilu fiha Allah akan membalasi mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dunia in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun Nah. Tapi dalam kalimat yang lain kalau itu tadi tambih itu berlaku untuk orang-orang yang beriman supaya sadar juga sebagai peringatan buat orang-orang yang kafir yang jauh dari agama Allah. Dalam bentuk yang mirip dengan ini di akhir ayat Allah mengatakan wa kunna nahnul warithun seperti dalam surat Al-Qasas itu ada tawa'ud, ancaman. Ancaman terhadap orang-orang kafir, dalam hal ini orang-orang Quraisy ketika itu yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aman sentosanya wilayah mereka ketika mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu in huda ma'aka nutakhattaf min ardina kalau kami ikuti petunjuk bersama kamu wahai Nabi nutakhattaf min ardina kami pasti akan diculik dari negeri kami awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shayin rizqan min ladunna walakinna aktarahum la ya'lamun Bukankah telah kami kokohkan untuk mereka, mantapkan untuk mereka negeri yang haram sebagai negeri yang aman. Yujba ilahi tamarat kulli Datang kepadanya hasil dari segala sesuatu. Artinya datang ke tempat itu rezeki dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Betapa banyak telah kami hancurkan negeri-negeri yang luar biasa penghidupan mereka melampaui batas atau orang-orang kaya di sekeliling mereka. Fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim. Nih, lihat tempat-tempat tinggal mereka yang tidak lagi dihuni oleh mereka. Illa qalilan, kecuali sedikit. Wa kunna nahnul warisin dan kamilah yang mewarisi. Ini kamilah yang mewarisi menjadi pemilik dari negeri-negeri yang telah binasa tersebut. Allah yang mewarisi hamba-hambanya setelah enam. Di mana Allah mematikan mereka dan mengembalikan mereka kepada kepada Allah. Kemudian membalasi mereka sesuai dengan amalan amalan perbuatan mereka. Ini ada di sebuah dinukilkan nasihat dari kisah tentang Umar bin Abdul Aziz di akhir khutbah yang pernah beliau sampaikan rahimahullah setelah memuji Allah beliau berkata amma ba'd fa innakum lam tukhlaqu abathan ketahuilah bahwa kamu tidak diciptakan dengan sia-sia walan tutraku sudan tidak akan dibiarkan begitu saja. Wa inna lakum ma'adan. Sungguh kalian punya janji. Yanzilullahu fihi lil hukmi bainakum wal fasli bainakum. Allah akan turun pada hari itu ma'ad tempat kembali dan hari yang dijanjikan untuk kalian untuk memutuskan perkara di antara kamu, menyelesaikan urusan di antara kamu, menghukumi kamu dan memutuskan perkara di antara di antara kalian. Fakhaba wa khasir man kharaja min rahmatillah. Alangkah rugi dan kecewa orang yang lepas keluar dari rahmat Allah. Wa hurrima jannatan wa hurrima jannah arduha samawat wal ard yang luasnya seluas langit dan bumi. Hurrima jannatan arduha samawat wal ard diharamkan dia mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Alam ta'lamu annahu la ya'man ghadan illa man hadara hadzal yawm wa khafahu. Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak ada yang aman pada hari esok kecuali orang-orang yang khawatir, orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut hari tersebut. Wa ba'a nafidan dibaqin. Dia menjual yang nafid yang pasti habis untuk membeli yang batin yang kekal. Wa qalilan bikatsir. Dia jual, dia lepas yang sedikit untuk mendapatkan yang banyak. Wa khaufan bi aman. Dia jual rasa takutnya untuk mendapatkan yang aman. Ala tarawna annakum min aslabil halikin. Apa kamu tidak lihat bahwa sesungguhnya kamu adalah nah, itu berada di sulbi-sulbi orang-orang yang binasa. Kalian itu berasal dari orang-orang yang juga binasa berasal dari nah orang-orang yang sudah mati. Wa sayakunu min ba'dihimul baqin min ba'dikumul baqin hatta turadduna ila khairil warithin. Apakah kemudian akan ini setelah kalian setelah sepeninggal kalian ada orang-orang yang batin yang kekal dan akan ada nanti setelah kalian itu orang-orang yang tertinggal yang wak, yang bakin yang tersisa lalu turadduna ila khairil warithin. Lalu kamu dikembalikan kepada zat yang maaf sebaik-baik pewaris. Ya, ini kembalikan kepada Allah. Thumma innakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan wa ra'ihan ila Allah azza wa jal. Kemudian kamu setiap hari mengiringi orang yang pulang pergi kepada Allah. Qad nahbah yang telah selesai urusannya mati. Wangqada ajaluh yang telah berhenti ajalnya hatta tughayyibuhu fi sad'in al ard sampai kalian lenyapkan dia sampai kalian hilangkan dia dalam nah kuburannya di bawah tanah fi batni sad'in ghair mumahhad di dalam perut bumi yang tidak ada mumahad wala muwassat yang tidak ada permadani yang tidak ada bantal di dalamnya qad faraqal ahbaba wa basharat turab dia telah berpisah dari orang-orang yang dikasihinya dan langsung merasakan tanah. wajah al hisab dan sedang menghadapi perhisaban. Murtahan di amalihi, tergadai. Dia sedang tergadai dengan amalannya. Ghaniyun amma tarak. Tidak ini merasa perlu, tidak merasa butuh dengan apa yang telah dia tinggalkan. Fakirun ila maqaddam. Justru dia membutuhkan apa yang sudah dia kedepankan, yang dia kerjakan dari amalannya. Ghaniyun amma tarak. Dia tidak butuh lagi dengan apa yang dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Harta dan keluarga. Dunia yang dia tinggalkan. Dia tidak butuh lagi. Dan justru fakir ila maqaddar. Dia justru membutuhkan apa yang dia haturkan. Dia kedepankan dari amalan-amalannya. Fattakullaha ibadallah. Maka takutlah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Qabla inqidha'il mawasiqih. Sebelum putus. Sebelum terjadi mewafik perjanjiannya dengan Allah ketetapan ajal itu sebelum datang kepada kita wa nuzulul mauti bikum sebelum turunnya sebelum datangnya kematian menimpa kamu summa ja'ala tarafa rida'ahu ala wajhihi kemudian beliau menutup wajahnya dengan sebagian pakaiannya wa fabaka, fabaka wa abka man haulah kemudian beliau menangis dan membuat yang di sekitar beliau menangis Artinya, ya, siap-siap. kita bukan orang-orang yang kekal. Rasulullah SAW pun sudah juga diingatkan. Jadi disebutkan di dalam surat Al-Anbiya itu di awal-awal. Allah mengingatkan nah, bahwa Nabi pun Allah menciptakan para Anbiya itu tidak ada yang menjadi orang-orang yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas pasti akan akan mati. Dan tidak ada yang tersisa di alam ini. Hatta malakul maut yang mematikan yang cabut nyawa kita, mengambil nyawa kita, itu pun juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, nah ini supaya menjadi peringatan apa yang disebutkan juga oleh Umar bin Abdul Aziz setiap hari kita melihat orang yang meninggal dunia mungkin kita iringi jenazahnya ya. bersiap dia mengalami artinya sudah sampai ajalnya dan dia dapatkan ketentuannya maka kita pun akan menyusul hari ini kita yang mewarisi dia besok nah orang lain yang mewarisi dia Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala al-Malik lis samawati wal ard pemilik penguasa langit dan bumi penguasa pemilik segala sesuatu yang ada di alam ini itu menyatakan bahwa bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat untuk orang-orang yang bertakwa. Ini bumi ini kepunyaan Allah. Allah yang menyerahkannya kepada siapa yang pantas untuk mengelola menjadi khalifah Allah untuk meninggikan kalimatnya, menerapkan aturan-aturannya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128. Qala Musa liqaumih Nabiullah Musa berkata kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru." Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kamu. Innal arda lillah. Sungguh bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha. Allah wariskan kepada siapa yang Dia kehendaki min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka yang mewarisi bumi ini. Mereka lah sesungguhnya yang kan mewarisi bumi ini. Nah. Kalau ini kaum muslimin sekarang ini mungkin kita tidak sempat kita bisa, tidak bisa menguasai eh, karena belum sampai pada tingkatan ini belum layak. Dan janji Allah itu pasti seperti dalam ayat yang lain telah lalu. Allah menjanjikan untuk menjadikan kamu sebagai penguasa. Allah jadikan kamu sebagai pewaris bumi ini setelah orang-orang yang mereka itu tidak layak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa auratna al-qauma ladina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha dan kami wariskan negeri Mesir itu kepada kaum yang mereka itu ditindas diwariskan oleh Allah timur dan barat negeri tersebut yang diberkahi oleh Allah wa qala ta'ala wa auratakum ardhahum Allah jadikan kamu pewaris bumi mereka tanah mereka siapa para sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penguasa Khaybar karena bumi itu nah Bumi ini milik Allah. Allah yang menyediakannya untuk hamba-hambanya yang dia kehendaki. Dikata orang-orang yang beriman. Nah, kalau mau jadi penguasa, jadi pemilik yang akan mengatur. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kalau durhaka kepada Allah, akan Allah gantikan. Akan Allah gantikan. Bagaimana dalam banyak ayat Allah sebutkan seperti itu wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa الله lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ini yang Allah wariskan untuk orang-orang yang beriman di dunia. Di akhirat al-jannah daru karamatihi. Al-jannah daru karamatihi yang Allah wariskan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah di akhirat. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman wa ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya nah, negeri eh, apa jannatu adil yang Allah janjikan Allah Maha Pengasih yang menjanjikan untuk hamba-hambanya yang nah bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya <clears throat> sungguhnya Allah itu janjinya itu pasti akan terjadi la yasmauna fiha lahwan illa salama tidak mereka tidak mendengar kata-kata sia-sia kecuali salam ucapan-ucapan yang bersih selamat doa. Lahum rizquhum wa lahum rizquhum fiha bukrata wa ashiya. Untuk mereka rezeki di negara dalam jannah tersebut pagi dan petang. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga tersebut diwariskan pula oleh Allah untuk hamba-hambanya yang taqiyya, yang selalu bertakwa kepada Allah. Ya. Yang senantiasa takwa kepada kepada Allah. Wa nudu Kumul jannatu uritsumuha bima kuntum ta'lamun. Allah berfirman menyebutkan dalam surat Al-A'raf. Mereka dipanggil, itulah jannah untuk orang-orang yang beriman yang tumuha diwariskan kepada kamu bima kuntum ta'malun. Karena amalan-amalan kamu. Ini juga diwariskan oleh Allah untuk orang beriman. Kemudian apa juga yang diwaris ada juga banyak yang di, ada juga yang diwariskan oleh Allah itu disebutkan di sini kitab. Nah, maksudnya kitab gini ini diamanahkan bukan diwariskan dalam artian pemiliknya hilang tapi memang diberikan Alkitab. Summa awratna alkitab alladhi alladziina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Wa minhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalikal huwal fadlul kabir. Fakulluhum, tiga golongan ini istafahumullah liwarasatil hadal kitab. Tiga golongan ini, tiga golongan ini, ini adalah orang-orang yang menerima kitab, ini Al-Quran ini. Wa intafawatat maratibuhum meskipun berbeda tingkatan-tingkatan mereka. Ada yang memang sadiqu nabil khairat biidznillah, berlomba, bersegera kepada kebaikan. Ada yang sederhana. Ada yang zalimun li nafsi. Yang sadiqu nabil khairat ini disebutkan diantaranya mereka orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara wajib juga mengerjakan hal-hal yang sifatnya sunnah, tambahan-tambahan nawafil, amalan-amalan sunnah, dan meninggalkan yang haram serta yang makruh ini mereka yang sabiquna bil khairat. Perkara-perkara yang haram ditinggalkan, yang makruh pun ditinggalkan. <clears throat> Kalau yang muktasid, mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram dan hanya mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Sementara perkara-perkara yang makruh itu mereka tidak nah, ya taharwa Sementara perkara-perkara sunnah mereka tidak kerjakan. Ini mereka muktasid. Sebatas meninggalkan perkara yang haram dan mengerjakan perkara yang wajib. Adapun zalimul nafsi ini mereka. Mungkin kita kebanyakan dalam tipe ini. Nah, perkara yang wajib mungkin kurang dikerjakan. Perkara yang haram mungkin kurang dijauhi ya zalimun banyak kedoliman banyak maksiatnya bercampur antara kebaikan dengan kejelekan <clears throat> tapi bagaimana juga Allah katakan dalam hal yang, yang, yang lain <clears throat> qad aflaha man zakkaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha Allah ilhamkan untuk nafsu itu kefajiran dan ketakwaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan yang Allah bersihkan jiwanya dari kotoran-kotorannya. Bersih dia dari perkara-perkara subuhat dan syahwat. <clears throat> Nah, Nah, nama ini termasuk disebutkan sebagian Inna tawassul ila Allah bi hadzal ismi dakhilun fi umumi qawlihi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi tawassul seperti yang dibaca oleh yang disebutkan oleh Nabi Zakaria berfirman Allah tadi, "Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin." Nah, itu tawassul beliau dengan salah satu di antara nama-nama Allah. Nah, ya. Kemudian di apa? ayat lanjutannya Allah menyatakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Tapi tidak semata-mata tawasul dengan nah, nama Allah saja. Ya, mereka yang sebelumnya juga diterangkan oleh Allah. Kenapa Allah begitu mudah mengabulkan permintaan mereka Nabi Ayub yang seperti itu keadaannya bertahun-tahun Nabi Yunus yang menurut kita mustahil untuk bisa selamat. Sebabnya adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka golongan yang sabiquna bil khairat biizni. Yang mereka ini segera kanu yusari'un. Kalimat ini yang antum paham. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar kalimat ini kanu yusari'una karena atau derivatnya yang kemudian kabarnya itu berupa fi'il madhi, fi'il mudhari, itu menunjukkan istimrar, menunjukkan istimrar. Terus menerus. Nah, untuk perhatikan dalam bukan hanya dalam ayat. Dalam hadis juga. Kalimat-kalimat seperti ini, karena Nabi saw yakrau kada wa kada. karena yakmalu kada. Itu menunjukkan yang beliau istimrar. Ya, menunjukkan terus menerus. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka yang dikabulkan oleh Allah doa-doa mereka ini diselamatkan, dilepaskan dari perkara-perkara yang mustahil menurut logika manusia untuk selamat itu karena mereka yusari'una fil khairat. Adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Nah, baik itu kebaikan dalam urusannya mereka kepada Allah, ibadah mahbah, muamalah mereka dengan Allah juga yusari'una fil khairat dengan sesama. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ini yang kedua tipe mereka, sifat mereka. Yad'un ma'tuf kepada yang sebelumnya. Berarti mereka apa? Kanu yad'unana raghaban wa rahaban. Selalu berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut. Tidak pernah berhenti berdoa. berdoa. Dia doa-doa para nabi. Rabbi fi Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan yang sebelumnya, mungkin ini Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin dan keluhan yang menunjukkan betapa mereka itu yada'ullaha raghaban wa rahaba. Kalimat yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria Bukan hanya beliau Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah atau Rabbi la tazarni fardan, memelas. Disebutkan dalam awal-awal surat Maryam. Allah mengisahkan tentang doa beliau. Rabbi innahu qad wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya mengadukan nampakkan kepada Allah bahwa tidak pernah kecewa, tidak pernah merasa menyesal berdoa kepada Allah. Ini mereka. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah raghaban wa rahaba. Dan yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Ini juga menunjukkan sifat yang melekat. Wa kanu lana khashi'in bahwa mereka senantiasa tunduk kepada kami, khusyuk hatinya. Nah, ya. Itu. Nah, ini mereka para ambia. Nah, dalam beberapa ayat itu begitu cepatnya Allah mengabulkan dan Allah pun juga sudah menjanjikan, maka jangan berputus asa jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang seutama-utama yang yang diwariskan kepada generasi berikutnya? Mereka para anbiya juga disebutkan dalam mendapatnya di perangan para ulama orang yang alim, orang yang berilmu itu mereka tidak mewariskan harta pada keturunannya, tapi mewariskan juga ilmu. Para ambia mereka mewariskan kepada anak-anak mereka al-ilmu. Nah, para ulama, para ulama pewaris para nabi ini juga mewariskan ilmu kepada nah, disebutkan dalam kisah juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang ketika itu sebagai khalifah kaum mukminin. Nah, hmm. ditanyakan apa yang diwariskan yang anak-anaknya tidak mendapatkan harta yang sebagaimana para raja, para pembesar. Dengan ringannya beliau menjawab, kalau mereka orang yang bertakwa, Allah akan mencukupi mereka. Kalau mereka bukan orang yang demikian, saya tidak meninggalkan sesuatu untuk mereka durhaka kepada kepada Allah. Dan antum juga mungkin sudah baca dalam beberapa faedah yang di share dalam fawaid-fawaid yang antum dapatkan. Ya. Sebaik-baik warisan, seutama-utama warisan yang diberikan kepada keturunan kita adalah ya, ilmu dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. <clears throat> Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini insya Allah. Yang belum, mungkin belum ya, yang belum kita bahas. Nama Al-Mutakabbir. Insya Allah belum ya. Al-Kabir sudah, tapi Al-Mutakabbir belum. Al-Jabbar sudah, ya, Tanda. Ar-Rauf juga belum. Yang anak ingat itu ar belum. <clears throat> Mas mereka memasukkan beberapa nama yang lain seperti Zut Tauli, ya. Zul Fadli, ya karena berpegang dengan itu. Ada lagi yang menamakan mengambil nama Allah itu Zul Ma'arij. Zul Ma'arij. Ya, Zul Jalali wal Ikram. Ini kan dipanggil dalam doa Kemudian ada yang menambahnya, zul tauli, zul maghfirah, zul iqabin alim, zul zul ma'arij, zul fadl. Itu disebutkan dalam syarahnya oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Asna fi Syarh Asma'ul Husna. Dan itu dan sebagiannya itu dijadikan celak apa dicela oleh ditegur oleh artinya dikritik oleh Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, sampai mereka juga pendahulu beliau seperti Ibnu Arabi memasukkan nama Allah itu Al-Makir Al-Kaid. Diambil dari perbuat, perbuatan. Nah, kita sudah buatkan kaidah dari mereka para imah Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah. Bahwa nama Allah itu tidak bisa diambil dari fiilnya. Nah, nama Allah itu bukan diambil dari perbuatan Allah. Tapi perbuatan-perbuatan Allah itu berasal dari nama dan sifatnya. Karena Allah maha sempurna, sifat-sifatnya maha sempurna, maka perbuatan-perbuatannya pun pasti maha sempurna. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Nama Allah Al-Mutakabbir insyaallah.